Azimullah jami'an Kita lanjutkan pembacaan kitab Minhajul Qasidin Telah sampai pada ucapan muallif, yakni masalah Qala al-Imam Ahmad tentang ucapan beliau lal ta'arradunna bisultan Jangan kalian menentang para penguasa karena sungguhnya pedangnya para penguasa senantiasa terhunus. Jadi kita masalah bab al-amr perintah pada para pemimpin, pada penguasa untuk berbuat baik dan juga mencegah dari suatu kemungkaran. Di dalam mengingkari suatu kemungkaran apa yang dilakukan oleh para penguasa dengan cara nasihat dan dengan cara <clears throat> apa lemah lembut bukan dengan cara dengan kata-kata yang kasar karena nanti akan berakibat yang cukup fatal yang mengakibatkan dirinya sendiri akan celaka ataupun orang lain juga akan celaka akan menjadi korban ketika dengan ucapan-ucapan yang kasar dan kenapa para ulama salaf ulama-ulama terdahulu dari kalangan para tabi'in di antara mereka juga agak keras ya, bersikap keras. Tandas kepada para penguasa yang sangat dolim. Terutama ketika pada zaman Hajjad Ibn Yusuf al saqafi maka di antara ulama-ulama yang ada waktu itu yang paling keras di antaranya adalah Hasan Al-Basri. Ini sangat berani kepada Abah Amir yaitu gubernur Irak waktu itu yang dipimpin oleh Hajjaj Ibn Yusuf dan komentar Imam Ahmad kenapa mereka bisa berani kenapa mereka bisa berani terhadap para pemimpin dengan ucapan-ucapan yang tandas mengenai pada mereka karena apa Imam kemarin masih ingat karena ulama di zaman dulu itu punya kedudukan yang mulia dan disegani oleh para umaro para pemimpin para gubernur para enam pemimpin-pemimpin negara ini sangat disegani para ulama dari para sahabat ataukah mungkin dari para tabiin maka seorang khalifah seorang pimpinan presiden atau mungkin gubernur itu mereka segan kepada ulama sehingga sebagian mereka berani sedikit karena tahu sepak terjang pemerintah yang dolim waktu itu hajat sangat dolim sangat ganas berapa ulama yang terbunuh di tangannya berapa nyawa melayang dengan sebab tangan hajat menyusuf Yusuf al ini pernah ya takala Hajat membangun suatu istana ini sudah jadi yang sangat mulia istananya sangat megah malah dikumpulkan rakyatnya untuk mendoakan suatu kebaikan biar barokah biar membawa suatu kebaikan maka di situ ada Hasan Al Basri tampil mengambil kesempatan untuk berpidato untuk menjelaskan siapa Hajat Ibn Yusuf ceramah beliau mengisahkan tentang apa Fir'aun dulu juga telah membangun istana yang sangat mulia, yang sangat megah. Bahkan lebih mulia, lebih megah daripada istana ini. Kalah. Tapi toh dengan kemegahannya, dengan kecongkak, kecongkakan yang ada pada diri Fir'aun, akhirnya apa nasibnya Fir'aun? Celaka, binasa dengan tentaranya dengan istananya yang megah mereka hancur seandainya hajat tahu keadaan penduduk langit penduduk bumi tahu keadaan dia ya mereka marah mereka benci kepada hajat terus ucapan-ucapan beliau mengena ya mengkritik nah ini sampai ada pendengarnya sudah sudah sudah jangan jangan lanjut kali Hasan khawatir nanti ketahuan para polisi sehingga engkau akan ditangkap tapi beliau nggak peduli. Terus ucapan-ucapan yang menyindir, yang apa? Ini sebagai nasihat hajat. Terus yang kemudian harinya, pagi harinya diketahui, didengar oleh hajat dan sangat marah, sangat geram sehingga memerintahkan kepada para pengawalnya, pada para polisinya untuk menangkap Hasan Al Basri dan ditangkap. Nah ini ditangkap untuk di menggal kepalanya <clears throat> dan waktu berjalan ketika ingin acara pemeng pemenggalan kepala beliau maka bagaimana kisahnya disebutkan dalam suar At-Tabi'in <clears throat> ia ini sudah siap al qudzunya di samping Hasan dan di hadapannya Hajat ya di hadapan Hasan Al-Basri maka berjalanlah ya siapa yaitu Hasan Al-Basri mendekati sebelum dipenggal dia ingin menyampaikan sesuatu dia mendekati berjalan dengan wibawa dengan seorang alim yang sangat hikmah berjalan dengan santai dengan tenang nggak takut tidak sampai-sampai Hajar pun malah gemetar ya malah takut melihat polanya Hasan berjalan dengan tenang dengan hikmah nam gemetar dan ini memang Hasan sambil, menun, sambil berdoa ya membaca doa doa yang akan diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam supaya kemarahan Hasan dingin tunduk dan dikabulkan kemudian sampai di depan hajat Kemudian malah bertanya masalah agama. Hajat. Bertanya kepada Hasan. Dijawab dengan jawaban yang memuaskan dan senang. Ya Aba Said, engkau betul ulama yang mumpuni, engkau ulama yang sangat apa? Sangat alim. Dipuji oleh Hajat Dan seketika, ketika itu juga ya karena sangat senang, ya sangat apa terbuka hatinya kemudian Hasan diberi minyak wangi ya ditumpahkan Artinya di, sebagai penghormatan disemprot dengan minyak wangi. Nah para penyaksi ya para algojo para yang menyaksikan terheran-heran kok bisa berubah keadaannya yang tadinya akan ada acara yang mengenaskan ada acara yang mengerikan berubah menjadi yang apa mengherankan malah disuruh ya keluar Hasan diantar ke pintunya ke pintu gerbang sudah selamat nggak sampai dibunuh nah ini ini doa Hasan terkabul dan banyak kejadian-kejadian doa beliau dikabulkan <clears throat> karena beliau seorang yang apa seorang yang alim perbuatannya sesuai dengan ucapannya apa yang diucapkan sungguh sangat sesuai dengan perbuatannya apa yang beliau perintahkan kepada umat beliau yang paling mampu memberikan contoh kepada umatnya paling depan ini sesuai dengan ucapan ketika melarang dia yang paling utama mencegahnya ketika menyeru sesuatu dia yang paling utama untuk melaksanakan perintah tersebut dan ini diantara utama Nasr al-Basri yang sangat mulia yang sangat apa memilukan ketika membaca kisah-kisah beliau <clears throat> nah ini ini diantara sebab kenapa Nah, Mas Al Basri berani ya kepada seorang gubernur karena memang kedudukan seorang alim waktu itu sangat mulia dan sangat disegani di, hadapan para umaro. Waqad jama'tu mawad mawadifal salaf lil khulafa wal umaro. Dan sungguh setelah mengumpulkan nasihat-nasihat orang-orang salaf kepada para pemimpin, khulafa, umaro, penguasa di dalam kitab Al-Misbah Al-Mudi. Wa ana antahibu minhu hahuna hikayat dan saya kata beliau kata mualif yaitu Al-Alamah Ibnu Qudam al matisi Akan saya nukilkan di sini di antara kisah-kisah para salat yang memberikan nasihat kepada para pemimpin di antaranya adalah Qala Sa'id Ibnu Amir Di Umar Nam Ibnu Khattab Ibnu Anhu Berkata Sa'id Ibnu Umar kepada Ibnu Amir kepada Umar Ibnu Khattab Ini muwasika bikalimati min jawamil Islam lama alimi. Sesungguhnya saya berwasiat kepada engkau wahai Umar dengan kalimat yang ringkas Nam jawamil Islam, kalimat yang ringkas dalam Islam, wa alimihi dan mengandung hikmah ilmu yang sangat mendalam. Maka beliau mengucapkan ihsyallaha finnas wa tahsan nasa billah. <clears throat> Ihsyallah ya. Takutlah kalian kepada Allah. Wahai Umar, engkau hendaklah takut kepada Allah Ta'ala dalam perkara-perkara manusia. Ini dalam perkara-perkara manusia ketika kalian yang berhubungan dengan manusia takut kalian kepada Allah jangan sampai melanggar ketika bermuamalah harus ada batas-batasnya syariat Islam wala tahsan dan jangan kalian takut pada manusia fillah dalam urusan Allah taala jangan kalian takut ketika kalian di atas sunnah di dalam perkara Allah taala di dalam memegang ajaran Islam. Jangan kalian takut kepada manusia. Ini wa yukhalif qawlaka fi'luka dan jangan sampai perbuatan kalian perbuatan, perbuatan engkau wahai Umar melisihi ucapan engkau ini jangan sampai perbuatan engkau wahai Umar melisihi apa ucapan kalian karena sangat besar perkaranya ketika dia mengucapkan A ternyata yang keluar B ini ya kaburat sangat besar perkaranya ketika dia mengucapkan tidak sesuai dengan perbuatannya fa inna khairul qaul maka sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah ma saddaqahu al-fi'lu sebaik-baiknya ucapan adalah ucapan enam perbuatan selaras dengan ucapannya ini sebaik-baik ucapan yaitu perbuatan selaras sesuai benar dengan ucapannya pas ya ngomong A A ah, tidak berubah baik ngomongnya haram ya haram ini boleh ya boleh ini kerjakan ya kerjakan oleh sendirinya nah ini ucapan yang paling baik yang ngomong saya melakukan demikian demikian demikian dia juga berusaha menjaga apa yang ia ucapkan selaras dengan apa yang ia ucapkan wahibba likori bil muslimin dan cintailah oleh kalian wahai Umar yakni orang-orang yang dekat kerabat kaum muslimin wabaidihim dan jauh di mereka kerabat kalian atau bukan kerabat kalian yang jauh maka cintai Matuhib li nafsika sebagaimana engkau mencintai dirinya engkau sendiri wahai Umar. Dan juga wa ahla baitika dan wa ahli baitika dan cintailah keluarga-keluarga kalian. Wahudil humarati ila haq Wahesu alim tahu walatahu fillahi tahofillahi lain dan ajarilah orang-orang yang bodoh orang-orang yang tidak mengerti kepada kebenaran. Hai alim tahu sebagaimana engkau telah mengetahui, mengetahuinya, engkau telah berilmu dengannya, maka ajari mereka orang yang tidak mengerti, ajari mereka orang-orang yang tidak tahu. Wala takhuf dan jangan kalian takut wahai Umar di dalam menempuh jalan Allah Taala, dalam perkara perkara Allah Taala, mata lain, yakni cercaan orang yang mencerca. Ketika ada orang-orang yang mencesak kalian, ketika ada orang yang mengolok-olok kalian, sudah gak usah peduli. Ketika kalian di atas sunnah, ketika kalian di atas kebenaran, jangan peduli. Nah ini, ini nasihat seorang enam sahabat yang lain kepada Umar bin Khattab sebagai khalifah. Nah ini al-amr, ia perintah pada suatu kebaikan. Enam untuk mencegah suatu kemungkaran, bagaimana rakyat. Enam nasihat kepada seorang amir dalam hal ini adalah Umar Ibnul Khattab. Kala kemudian berkata Umar, Waman yastati'u dalika ya Aba Sa'id?" Siapa yang mampu? Siapa yang mampu atas demikian? Wahai Aba Sa'id. Ini ya. Ketika beliau mengucapkan demikian kepada Umar, siapa yang bisa untuk demikian wahai Sa'id? Maka beliau menjawab, "Man rakiba fi unukihi mislul ladzi fi unukika Yang bisa adalah orang yang memanggul dalam lehernya. Orang yang bisa bertanggung jawab ketika dia me, adanya suatu amanah, adanya suatu tanggung jawab dia betul-betul bisa menanggung, bisa melaksanakan apa yang ada di lehernya seperti orang yang telah dia menanggung dalam leher kalian wahai Umar nah ini artinya apa yang bisa adalah engkau juga bisa wahai Umar artinya ini apa engkau juga bisa engkau telah bisa untuk memenuhi amanah telah bisa apa sebagai amir membimbing rakyatnya yang dia bisa memanggul apa bebannya sebagai amir telah ada dalam berbuat satu keputusan-keputusan ke rakyatnya. Nah ini, ini Said ibnu Amir ketika menyampaikan kepada Umar dan Said juga termasuk orang yang apa bagus ya orang baik. Pernah ada kisah diantaranya. Jadi kenapa Umar juga segan kepada Said ibnu Amir? Dia juga seorang gubernur di negeri apa saya lupa negerinya <clears throat> jadi tak kalah apa ya tak kalah <clears throat> ditunggu-tunggu ini kan setiap tahun ada pajak ya setor ke negara setor ke Umar bin dan ternyata si, uh, Said ini enggak kok enggak setor tumben. Kenapa enggak tumben? Tumben kenapa enggak setor pajaknya untuk beberapa tahun? Maka diutuslah ya putusan ke Said untuk mengetahui keadaannya bagaimana. Atau dipanggil ya diutus kemudian untuk menghadap sang Umar Bagaimana ya Said kok nggak membayar pajak tiap tahunnya? Maka beliau mengkisahkan tentang keadaan sebenarnya bagaimana kok saya nggak bisa membayar pajak setiap tahunnya. Maka beliau cerita bahwasanya uang-uang yang telah terkumpul saya bagikan ke rakyat semuanya, nggak tersisa sedikit pun. Nggak tersisa. Nah ini, nggak tersisa sedikit pun dibagi ke rakyatnya sehingga untuk saya bagaimana untuk membayar pajak setiap tahunnya karena uang habis untuk rakyat kemakmuran rakyatnya. Nah ini dan ketika melihat laporan seperti ini maka beliau sangat senang, sangat apa merasa puas dengan bawahannya karena telah berhasil di dalam memilih seorang pemimpin yang di bawahnya. <clears throat> nah ini kemudian sudah ya. Ini agak panjang juga. Dan tak kalah ya senangnya dengan perbuatan Said sampai beliau mengangkat ya naik pangkat dan beliau malah nggak mau sudah nggak usah nggak usah naik pangkat bahkan justru beliau malah memilih ingin menjadi rakyat biasa ingin memilih jadi rakyat biasa nggak senang jadi pemimpin maka dikabulkan sudah dikabulkan beliau tinggal di suatu perdesaan di desa hidupnya ya karena sudah berumur cukup tua hidup di pinggir kota hidup hidupnya pun dengan penuh hidup yang sederhana tidak bermewah-mewah nah, ini kemudian Umar ingin tahu keadaan Said bagaimana setelah beliau melepas dari jabatannya maka beliau mengutus utusannya untuk mengetahui keadaan si Said kebenaran tentang khobar-khobar Said bagaimana. Maka bagaimana? Utusannya pun bertamu ke Said. Bertamu ke Said. <clears throat> Maka dalam semuanya itu sangat sederhana. semua roti, ya. Sampai beberapa hari. Tiga hari. Lalu tetangganya menyampaikan kepada utusan Umar wahai utusan khalifah ya ya fulan engkau bertamu yang ini memberatkan sang tuan rumah coba sekiranya engkau sudah ke tempat saya pindah ke tempat saya insya Allah saya akan menjamu engkau dengan sepantasnya jangan di situ terus karena dia orang yang miskin dia orang yang tidak mampu jangan kalian memberatkan tuan rumah tersebut nah ini ini kisahnya kemudian beliau pun apa melaporkan ya kepada Umar tentang kejadian-kejadian yang sangat memilukan, yang sangat mendidihkan betapa suhudnya enam kisah beliau. Tapi ini yang bisa anda sampaikan wa alam bisawab. Ilahuna tafadhalu wa